Hadis yang pertama, hadis mimpinya Nabi yang mulia melihat Aisyah, diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya Aisyah. Sampai dua kali. Kata Nabi SAW, kalau mimpi ini dari Allah, pasti akan berlanjut terus dan engkau akan jadi istriku. Hadis yang kedua tadi hadis Sahal bin Sa'ad. Laki-laki yang perempuan yang datang kepada Nabi SAW ingin menghibahkan dirinya. Kemudian Nabi SAW apa? فَنَظَرَ إِلَيْكَ Rasulullah SAW al-nadhar ilaihi wa sawwabahu Kemudian Rasulullah SAW melihat kepadanya nazara ilaiha fanazara ilaiha ya, perempuan dia ada di situ fanazara ilaiha kemudian fasa'ada nadhar dia lihat ke atas Wa sawwabahu dia lihat ke bawah ke atas, ke bawah. Saya Seperti saya lihat antum, lihat begini, saya lihat bawah. Maksudnya apa? Nazar melihat, betul-betul melihat. Diperhatikan. Nah, itu nazar. Saya terangkan ini dan saya tulis ini karena terjadi salah paham begitu banyak. Yang bukan nazar disangka nazar. Hadis yang lain Hadis yang ketiga Lihat halaman 99 An-Abi Hurairah taqala Dari Abi Hurairah Ia berkata Kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam Saya pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam Fa'atahu ranjulun Fa'akhbarahu Annahu tazawwaja mra'atan minal ansar Lalu datanglah seorang laki-laki dan dia menceritakan atau mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa dia akan menikahi seorang wanita dari suku Ansar. Faqala lahu Rasul, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW telah bersabda kepada laki-laki itu, "Anadharta ilaiha?" Apakah engkau sudah nazar, sudah melihatnya? Kalau laki-laki itu menjawab, "La, belum." Qala maka Rasulullah SAW bersabda, "Fadhhab fandur ilaihim fa inna fi a'yunil ansar syai'an." Pergilah, lihat para wanita itu, fadhhab fanzur. Diperintah oleh Rasulullah, "Fadhhab fandur ilaiha." Fa inna fi a'yun fi a'yunil ansar syai'an karena pada mata-mata perempuan Ansar itu ada sesuatu, yakni matanya sipit kecil. Tidak sama dengan perempuan muhajirin. Mata orang Ansor ada sesuatu kata Nabi. Ya, ini boleh menerangkan sesuatu e, cacatnya atau ciri khas kaum itu. Lihat, suruh lihat sama Nabi. Lihat. Itu kan diperhatikan betul sampai mata aja dan seterusnya. Laki-laki ini mau nikah, kan dia mau nikah, mau khidmat. Berarti ditanya Rasulullah, "Nazarta ilaina?" Engkau sudah lihat? Dia bilang belum. Fanzur, lihat. Pergi lihat. Karena pada mata mata wanita kaum Ansar syai'an ada sesuatu. Kalau engkau belum perhatikan nanti engkau nggak suka. Udah kawin baru nggak suka nantinya, udah nikah baru nggak suka. Lihat, syai'an kata ulama matanya kecil, perempuan-perempuan Ansor itu. Nah kalau sudah lihat kau suka, golibnya perempuan Arab matanya besar perempuan Ansor kan itu Nabi SAW mengatakan ada sesuatu yang tidak sama dengan mata-mata kita ada sesuatu syai'an mungkin tidak semuanya ya. lihat coba lihat lihat ya kemudian dalam hadis yang lain hadis nomor 858 halaman 100 Anil Mughirah bin Syu'bah qala khatabtu imra'atan ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم ilayha qultu la qala fanzur ilayka fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata Saya telah meminang seorang wanita pada zaman atau pada masa Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Mughirah bin Syu'bah dari kepada aku. Anadharta ilaiha. Apakah engkau telah melihat wanita yang kau pinang? Yang kau telah pinang? Sudah lihat atau belum? Kul tu jawab Mughirah. La, saya belum melihatnya. Kala, kata Nabi, Fandur ilaiha. Lihat kepadanya. fa innahu aljadu ajdaru ayyudama bainakuma karena dengan melihat itu akan memberikan lebih tepat untuk mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu berdua. Ini faedah dari nazar supaya menumbuhkan keinginan, keinginan dan akan mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu. Nabi menyingkap Nabi SAW menyingkap hikmah di balik nazar itu karena itu nazar bukan sembarangan nazar harus betul-betul nazar nazar diperhatikan dilihat benar diperhatikan kalau-kalau ada kekurangan sampai kekurangan mata orang ansar wanita ansar diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nazar itu secara sembunyi-sembunyi pun boleh dibenarkan oleh Rasulullah SAW meskipun wanita itu tidak tahu engkau nazar dia sampai nazar lebih dari muka dan kedua telapak tangan dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menurut madhab yang lebih kuat sebagaimana saya uraikan dalam masalah ini. Lihat halaman 103 hadis nomor 859 An Abi Humain wa kana qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم dari Abu Humaid dan dia sesungguhnya telah melihat Nabi SAW. Perkataan rawi ini ingin menjelaskan bahwa Abu Humaid adalah seorang sahabat. Ini bukan Abu Humaid As-Sa'idi, sahabiyun jalil, bukan Abu Humaid yang lain. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang dari kamu akan meminang seorang wanita, maka tidak ada halangan dia melihat wanita itu apabila dia melihatnya hanya untuk meminang. Lihat, Lihat kalimat ini. Apabila dia melihatnya hanya untuk meminang, bukan lihat nador sembarangan main-main, berlezat-lezat dengan pandangan, menikmati pandang bukan. Apabila dia melihatnya hanya untuk meminang. Kalau seorang, kalau antum punya niat untuk nikah, untuk khidbah, untuk minang, antum nador wanita. Kalau tidak jadi tidak apa-apa. Kalau antum tidak suka tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya main-main sengaja untuk memuaskan syahwatnya, memuaskan hawa nafsunya, maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lihat kata Nabi tidak apa-apa, lihat. Meskipun wanita itu tidak tahu dinadhar. Meskipun wanita itu tidak tahu antum lagi nazar dengan dia. Jadi nazar bisa terang-terangan diketahui oleh wanita tersebut, bisa juga tidak diketahui. Hadis yang lain. An Muhammad ibn Maslamah qala خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة خطبة امرأة فلا بأس ينظر إليها Dari Muhammad bin Maslamah ia berkata, Aku pernah meminang seorang wanita. Kemudian secara sembunyi-sembunyi aku ingin melihatnya. Lihat, sembunyi-sembunyi dia mencoba untuk melihat nazar wanita tersebut sampai aku melihatnya di kebun kepunyaannya. Kemudian orang mengatakan kepada Muhammad bin Maslamah, Muhammad bin Maslamah seorang sahabiyun jalil Patutkah engkau lakukan ini padahal engkau seorang sahabat Rasulullah SAW? Jadi patutkah engkau berbuat seperti ini? Engkau